Kita akan mengulangi pembahasan dalam bab ini dari yarhamukallah permasalahan yang keempat al-mas'alah ar-rabi'ah ma yuhramu bil haidhi wan nifas Pembahasan yang keempat dari bab yang ke-10 ini tentang haid wan nifas yaitu ma yuhramu bil haidi wan nifas hal-hal yang diharamkan ketika haid atau nifas hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita ketika dia mengalami haid atau nifas. Yuhramu bisababil haidi wan nifasi umurun. Diharamkan dengan sebab haid dan nifas beberapa hal berikut ini. Al-awwal al wadqu fil farji Yang pertama dari perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang wanita haid dan atau nifas yaitu alwat'u fil farji menggauli pada kemaluannya wa amma al mubasyarah adapun mubasyarah selain dari al-wat'i fil farji bercumbu dengan istri maka yang seperti ini boleh. Yang diharamkan adalah menggaulinya pada kemaluannya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna Fa'tazilun nisa fil mahid. Dan hendaklah kalian wahai para suami menjauhi istri-istri kalian ketika dia sedang dalam keadaan haid. Jadi menjauhi dari makan al-wata tempat digauli hendaknya menjauhi menghindar wala taqrabuhunna hatta yathurna dan jangan kalian mendekati mereka yakni menggauli mereka pada kemaluan mereka hingga mereka suci wa hatta yathurna sebagaimana telah kita jelaskan sebagian ulama menyatakan makna hatta yathurna yaitu sampai dia suci. Dan suci itu ditandai dengan dua tanda yang disebutkan oleh para ulama, dua tanda yang sangat nampak dan jelas. Yang pertama adalah al-jafaf. Disebutkan ya, disebut dengan al-jafaf, kering. Artinya tidak lagi keluar darah sudah kering. Jafaf. Dan yang kedua yaitu khuruj qassatil bayda, keluarnya cairan putih. Dan seorang wanita ketika ingin mengetahui apakah sudah berhenti darahnya tidak keluar lagi, sudah jafaf yaitu dengan dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya dan dia melihat apakah memang sudah kering ataukah masih ada sisa-sisanya. Ini tanda yang pertama jafaf. Yang kedua tadi yaitu keluarnya qasatul bayda, cairan putih. Namun tanda yang paling mu'tabar yang dijadikan sebagai sandaran bahwa seorang wanita telah suci atau tidak yaitu al-jafaf, keringnya, berhentinya darah tersebut sudah kering sama sekali. Ini pendapat yang pertama menyatakan bahwa makna qaulihi ta'ala hatta yathurna hingga mereka para wanita suci yaitu ketika telah berhenti darah haid. Pendapat yang kedua Makna hatta yathurna yakni hatta taghtasila ghuslal janabah hatta taghtasila ghusla al janabah hingga wanita tersebut mandi dengan mandi janabah ini dia melakukan mandi janabah mandi bersih baru boleh didekati. Ini pendapat jumhur ulama. Mereka menyatakan makna qaulihi ta'ala hatta yathurna fala taqrabuhunna hatta yathurna jangan kalian mendekati mereka. Mendekati di sini maksudnya jangan kalian menggauli mereka. Al-qurb di sini maknanya adalah al-jima'. Jangan kalian menggauli mereka. Karena Tadi kita katakan bahwa al-mubasyarah, mubasyarah ini juga al-qurb, mendekati istrinya, bercumbu dengannya. Ini boleh. Yang dilarang, yang diharamkan adalah menggauli mereka. Kata Mayajus, ini yang tidak boleh haram. Sehingga makna firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى yathurna" Berkata jumhur ulama' Makna hatta yathurna hingga mereka mandi dengan mandi bersih, mandi janabah. Baru kalian wahai para suami boleh menggauli mereka. Dan pendapat kedua inilah yang yang lebih kuat insyaallah taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat yani hina nazalat hadhil ayah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat ini ya ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Baqarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan isna'u kulla shayin illa nikah lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu ya hendaknya kalian melakukan apa saja dengan istri kalian bercumbu dengannya kecuali an nikah ya makna dari nikah di sini adalah al jima nikah di sini maknanya adalah al jima karena nikah itu memiliki dua makna makna yang pertama yaitu akdun nikah dikatakan nikah yaitu akdun nikah akad nikah dan makna yang kedua dari makna nikah adalah al-wad'u awil jima'. Asani perkara yang kedua yang diharamkan dilakukan kepada wanita haid atau nifas yaitu at-talaq, mentalak wanita tersebut, mentalak istri ketika sedang haid ini haram hukumnya. Bahkan para ulama menyatakan tolak ini adalah tolak bid'i. Tolak yang bid'ah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna maka talaklah mereka di waktu iddah Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid murhu falyuraji'ha al hadis dalil yang kedua tentang haramnya mentalak istri ketika dia sedang haid apa yang disampaikan dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika putranya yaitu Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid kata Nabi SAW kepada Umar murhu perintahkan dia fal yuraji'ha untuk dia jadi Abdullah na'am merujuk istrinya tersebut al hadis Salis yang ketiga as-salah. Diharamkan bagi wanita haid atau nifas menunaikan as-salah. Apakah salat sunnah apalagi salat wajib? Apakah salat sunnah apalagi salat wajib? Ini tidak boleh. Ini perkara yang ma'ruf, maklum, perkara yang telah disepakati oleh para ulama dan diketahui oleh umat ini secara luas. Namun perlu diingatkan dan senantiasa kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang hukum-hukum seputar haid dan nifas, hukum-hukum yang telah pasti yang dalil-dalilnya jelas, gamblang agar kita berpegang dengannya dengan mantap kita benar-benar kokoh di atas syariat Islam. Karena sekarang ini di zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang muncul gharaib. Perkara-perkara aneh. Muncul macam-macam ada salat ya perempuan jadi imam lah. Ya, salatnya gabung di soft ya satu soft antara perempuan laki-laki gabung Aneh-aneh sekarang ini. Yang yang mana hal itu lumrah biasa di tengah-tengah muslimin gak ada pengingkaran. Kalau ada yang mengingkari dikatakan ah ekstrim kamu ini permasalahan biasa. Jangan terlalu berlebihan. Allah musta'an. Nah ini muncul yang aneh-aneh dan ada yang membenarkan, meyakini, mengikuti, melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Dalil-dalilnya sangat jelas. Termasuk perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama minal umur ma'luma minad din bid darurah. Perkara-perkara yang memang sudah diketahui oleh kaum muslimin secara darurat. Ini perkara yang jelas, gamblang. Maka ini Oleh karena itu Barakallahu fikum. Ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengkodok siam Ramadan, namun tidak mengkodok salat wanita haid, iya wanita yang tertimpa haid, terkena haid atau ya, nifas di bulan Ramadan, maka ketika keluar di bulan Ramadan wajib untuk mengkodok, iya, membayar puasanya. Loh, kenapa puasa dikodok sementara sholat enggak? Apa jawaban Aisyah kepada wanita tersebut? Beliau menyatakan aharuriyati anti. Sebelum beliau menjawab, beliau menyatakan aharuriyati anti. Apakah kamu ini seorang wanita yang berpaham khawarij? yang suka menentang, suka memberontak, suka melawan. Demikianlah Nabi SAW memberitakan kepada kita. Demikianlah syariat yang datang kepada kita. Demikianlah bimbingan Nabi. Sudah. Jangan banyak komentar. Kalau Nabi menyatakan demikian, ya sudah ikuti. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, pegangi, amalkan. Apa yang di dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Hakada, demikian. Sehingga terkait dengan solat tidak boleh bahkan haram bagi seorang wanita haid atau nifas menunaikan solat dan juga tidak ada kodok. Tidak ada apa? Kodoknya. Dan ini tentunya merupakan kemudahan rukhsah bagi umat ini terkhusus para nisa kaum muslimat. Berbagai kemudahan bagi mereka, mukminat yang Allah berikan. Namun demikianlah hamba-hamba Allah, demikianlah manusia yang disifati dengan sifat bodoh dan suka berbuat zalim, zaluman, jahula. Seandainya mereka mau syariat Allah menerapkannya dengan penuh keikhlasan dan al-qabul penerimaan maka itu terbaik bagi mereka itulah ya yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka tidak memberatkan mereka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish dalil yang menunjukkan haramnya seorang wanita haid menunaikan salat adalah hadis yang sahih ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat arahan-arahan kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha Qala idza aqbalat al haidatu idza al haidatu fada'is salah jika haidmu datang masa haidmu tiba dan kamu mengalami haid maka tinggalkanlah salat tinggalkan as-salah Nah Arabi yang keempat as-saum berpuasa diharamkan bagi seorang wanita haid atau nifas untuk berpuasa. Sama saja puasa sunnah apalagi puasa yang wajib. Ya, sunnah ataukah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli qulna bala Nabi SAW menyatakan Alaysa ihdakunna tidakkah salah seorang dari kalian ketika haid dia tidak berpuasa dan tidak sholat kami menjawab tentu ya Rasulullah pertanyaan ini Nabi sampaikan ketika Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang kodrat seorang wanita dan keadaan mereka bosnya wanita itu naqisatu aqlin wa din ya Ketika Nabi memberikan peringatan bagi kaum nisa, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa, wa aktsirnal istighfar wahai kaum nisa, hendaknya kalian banyak-banyak bersedekah, banyak berinfak dan hendaknya kalian banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Wa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat melalui wahyu Allah tampakkan kepada Nabi SAW ternyata mayoritas penduduk neraka adalah kaum nisa. Lalu ada wanita atau salah satu wanita yang berdiri dan bertanya kepada Nabi SAW apa sebabnya. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya kalian ini adalah hamba-hamba Allah yang naqisatu aqlin wadin yang kurang akal dan agamanya. Apa kurang akalnya? Kurang akalnya Nabi menjelaskan bahwa barakallahu fikum sumpahnya atau persaksian seorang laki-laki itu setara dengan dua wanita. Artinya seorang wanita ketika bersaksi tidak cukup, harus dua. Ya, persaksian dua wanita itu sama setara dengan satu laki-laki. Ini kurang akal. Kurang agamanya Nabi menjelaskan ini tadi. Ya, di antara yang menunjukkan bahwa yang wanita itu kurang agamanya yaitu ketika mereka tertimpa haid dan nifas mereka tidak sholat dan puasa. Kurang jadinya ya. Kurang nilai ibadahnya berkurang. Hakada. <clears throat> Kemudian yang kelima at-tawaf. Melakukan tawaf di Ka'bah. Melakukan tawaf di Ka'bah ketika berhaji atau berumrah ataukah ingin melakukan tawaf tawaf sunnah tidak boleh seorang wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan diharamkan untuk melakukan tawaf sama saja tawaf sunnah atau tawaf wajib ataukah tawaf yang bersifat rukun ya ketika haji Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha lamma hadat tatkala beliau haid yaitu ketika Nabi melakukan haji dan umrah ya haji wada haji Nabi sekali namun Nabi menggabungkan antara haji dan umrah sebagaimana diterangkan oleh para ulama bosnya jenis haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji kiran haji kiran yaitu Nabi menggabungkan antara haji dan umrah tanpa bertahallul. Ya, tanpa adanya tahallul antara dua manasik ini. Ya. Ini haji yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama istri-istrinya. Nah, ketika berhaji Aisyah radhiyallahu taala anha haid. Maka Nabi SAW berikan bimbingan kepada istrinya dengan menyatakan if alima if alima yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah kamu hai Aisyah amalan-amalan manasik yang dilakukan oleh seorang yang berhaji melakukan manasik haji ya seorang haji yang yang sedang melakukan manasik haji kamu lakukan apa saja selain kamu janganlah bertawaf di Ka'bah hingga suci ya hingga suci. Nah, ketika Aisyah suci, kemudian beliau mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semuanya ya istri-istrinya dan Nabi ya pulang membawa pahala haji dan umrah sementara dia cuma membawa pahala haji saja. Sedih dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saudaranya Abdurrahman Ibn Abi Bakar untuk menemani Aisyah keluar ke Tan'im kemudian berihram dari sana untuk melakukan umrah. Ya, demikian istri Nabi. Semangat untuk beribadah. Ya, merasa sedih kalau tidak menyempurnakan ibadah. Sedih, kepikiran. Nah, kalau ibadahnya tidak sempurna. Nah, ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga kepada istri-istri kita. Ya, ibadah yang benar, serius, sungguh-sungguh. Nah, hakada sebagaimana kita pun menginginkan bagi diri kita untuk beribadah dengan baik, dengan sempurna kita bisa beribadah dan melakukan amalan-amalan yang lain dengan sempurna maka istri kita juga demikian kita didik kita bantu kita motivasi ya untuk dia beribadah kepada Allah dengan sempurna contoh misalnya dia punya hutang puasa kasih semangat jangan ditunda-tunda kalau sudah punya waktu ada kesempatan ada kemampuan Ya, sudah kamu puasa biar saya yang tangani ini. Ya, tugas-tugas ini anak biar saya tangani. ini kamu puasa. Dibantu istrinya, kasih semangat karena istri demikian. Lemah kalau sudah banyak tugas, lelah dia, capek. Nah, sulit dia untuk berpuasa. Bantu dia, kasih semangat. Barakallahu maha Hakada at-ta'awun antara suami istri sangat penting. Ta'awun ala ibadah, ta'awun 'ala ta'ah, ini satu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau kita bisa bertahun dengan saudara-saudara kita selain ya istri kita, maka istri kita, anak-anak kita, aulan nas, orang-orang lebih utama untuk kita bertahun dengannya alal birri wat taqwa. Kemudian yang berikutnya qiraatil Quran wa huwa qaulu min ahli ilm min as-sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum. Ini pendapat kebanyakan dari ahlul ilm dari generasi sahabat tabi'in dan setelah mereka lakin idza ihtajat ila al-qira'ah ka an tahtaju ka an tahtaja ila muraja'ati mahfuz hatta la yunsa au ta'lim al-banati fil madaris au qira'ata wirdiha jaza laha dhalika wa illam tahtaj fala taqra kama qala bihi ba'du ahlul ilm sudah kita sebutkan permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang e, membaca Al-Qur'an bagi seorang wanita haid atau nifas. Wallahu alam bisawab pendapat yang lebih kuat bolehnya akan hal itu hanya saja dia harus menggunakan hail ketika memegang Al-Qur'an hendaknya dia menggunakan e, alas ya sarung tangan atau yang semisalnya untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi ketika dia membaca dengan hafalannya, maka ini boleh. Ya, boleh. Wallahu a'lam bisawab. Yang ketujuh, masu al-mushaf menyentuh mushaf haram menyentuh mushaf juga permasalahannya khilaf dan yang sahih boleh juga menyentuh mushaf namun tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung. Berdasarkan hadis di mana Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah, Inna haydataki laisat biyadik. Sesungguhnya haidmu itu tidak ada di tanganmu. Ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dengan syarat dia menggunakan alas, ya, sapu tangan atau yang semisalnya ketika ingin membaca Al-Qur'an memegang mushaf. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal muttah illal muttahharun. Nah. Tamina yang kedelapan dukhulul masjid wal lubsi fihi, masuk masjid dan tinggal padanya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjid li junubin wala haid. Aku tidak menghalalkan masjid bagi seorang yang dalam keadaan junub dan yang haid dan wanita haid. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah wa hiya fi hujratiha fa turajjilahu wa hiya haid. Dan juga berdasarkan perbuatan amaliah Nabi SAW di mana beliau menjulurkan kepalanya ke hujrah Aisyah, ke kamar Aisyah dan Aisyah menyisir rambutnya, membersihkan rambut Nabi SAW dalam keadaan Aisyah haid. Artinya seandainya boleh seorang wanita masuk masjid, tinggal di sana, duduk di masjid, maka Nabi tidak akan menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah. Nah, hakata. Wa huwa hina idin mujawirun fil masjid. Di mana ketika itu Nabi uh, atau kamar hujrah Aisyah berada di samping masjid. Wa kada yuhramu 'alaiha al-murur fil masjid idah khafat talawitahu. Fa in uminat talwithuhu lam yuhram. Demikian pula diharamkan bagi wanita haid untuk melewati masjid, yakni menyeberangi masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid. Yakni darah haid itu akan jatuh dari mana itu najis akan mengotori masjid. Namun jika aman ya dia merasa aman dari talwithul masjid, pengotoran masjid maka tidak mengapa wallahu a'lam bisawab naktafi bihadza kita cukupkan sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi